Kembali Andi Jimatres Malang mengirimkan cerita dengan judul Hantu Kepala di Rumah Angker. kejadian ini dialami oleh sebut saja Pak Romi yang dialami waktu beliau masih anak-anak. Waktu itu Romi tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah kontrakan tua di kota Malang. Beredar kabar bahwa di rumah itu dulunya pernah terjadi peristiwa pembunuhan. Banyak pengalaman mistik yang dialami oleh Romi saat tinggal di rumah itu. Suatu ketika Romi pulang bermain bersama teman-temannya. Saat itu waktu menunjukkan waktu maghrib. Romi berjalan sendirian melewati lorong yang menjadi jalan alternatif menuju rumah. Tiba-tiba, Romi dikejutkan dengan bau ketela bakar yang menyelimuti di ujung lorong. Tak terasa Romi sudah sampai di depan rumah dan dikejutkan dengan lemparan batu yang mengenai kepalanya. Romi meringis kesakitan sambil berusaha mencari tahu siapa yang usil melemparkan batu itu. Betapa terkejutnya Romi tatkala melihat sosok tinggi besar dengan tubuh penuh bulu dan mata merah menyala. Sosok itu memandang Romi dengan tatapan mengerikan sambil membawa cerutu yang menyala. Romi yang masih kecil langsung menangis dan cepat berlari masuk ke dalam rumah. Romi menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, tetapi dia malah dimarahi karena main sampai lupa waktu. pada malam berikutnya, ayah Romi yang berprofesi sebagai supir truk mendapat tugas mengantarkan pasir kali keluar kota sehingga dia tinggal berdua bersama ibunya. Tengah malam saat Romi tidur, tiba-tiba matanya terjaga seperti ada yang membangunkan. Anehnya, kamar yang biasanya ditutup terbuka dengan sendirinya. Pandangan Romi tertuju kepada arah depan pintu kamar. Secara sama Romi melihat ada sekelebat bayangan yang bergerak menuju depan kamar. bayangan itu kian lama kian jelas membentuk sosok kepala tanpa tubuh melayang-layang dengan wajah penuh luka dan berdarah-darah. Wujud kepala itu samar seperti kepala perempuan dengan rambut panjang acak-acakan dengan wajah yang menyeramkan. Sontak Romi langsung menjerit dan menangis ketakutan. Ibu Romi yang tidur di sampingnya kaget mendengar jeritan Romi. Sambil memeluk Romi sambil menangis Romi menunjukkan jarinya ke arah kepala itu. Anehnya, kepala itu sudah hilang. Keesokan harinya Romi mengalami demam. Akhirnya ayah Romi mendengarkan cerita dari warga sekitar bahwa rumah yang ditinggali dulunya pernah terjadi peristiwa pembunuhan. Oh non seorang wanita janda kaya menjadi pemilik rumah itu dan di suatu malam datang perampok yang menyatroni rumahnya dan menjarah uang serta perhiasan. Tidak hanya dirampok, janda itu juga menjadi korban perkosaan dari para perampok. Dengan keji, para perampok itu akhirnya membunuh si janda dengan memenggal kepalanya. Banyak yang meyakini arwah janda itu gentayangan di dalam rumah. Seusai mendengar cerita itu akhirnya ayah Romi memutuskan untuk mencari kontrakan yang lebih nyaman untuk ditinggali. Keesokan paginya, keluarga Romi bersiap mengemasi barang untuk mencari kontrakan rumah yang baru. Itulah cerita kiriman dari Andi Cimatres Malang bersama tim Cimat.